Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. E, menyambung e, pengajian kemarin di Atapa. E, eh, jadi yang saya tanyakan bagaimana kita hidup bertasawuf yang zaman sekarang itu serba modern bahwa yang namanya harta Kedudukan wanita itu bagi kami orang-orang awam sangat menyilaukan mata. Nah, jadi intinya bagaimana kita hidup bertasawuf di dunia modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah ilmu membersihkan hati. Hati-hati dengan orang anti tasawuf. Kebusukan yang paling busuk adalah menuduh orang bersih dengan kebusukan. Lihat. Akhir zaman ada orang anti tasawuf, gerakan anti tasawuf. Dan memang ada penyelewengan di dalam dunia tasawuf. Seperti halnya ada penyelewengan di dalam urusan akidah. Kita tahu ada akidah-akidah sesat. Ada khawarij, ada akidah-akidah Mu'tazilah dan yang lainnya. Akan tapi dengan munculnya penyelewengan itu bukan berarti ilmu akidah kita pangkas. Karena ilmu akidah ilmu menyelamatkan iman kita. Ilmu hadis pun demikian. Hadis adalah hanya menyambungkan kita kepada Allah melalui lidah Nabi SAW. Hadis harus. Akan tapi jangan gara-gara adanya pendusta-pendusta hadis, ada pendusta hadis itu ada pada dari masa ke masa. Waddo' penelopal membuat hadis adil palsu yang ingin merusak Islam. Bukan gara-gara pendusta hadis ini lalu hadis kita pangkas. Orang cerdas, pohon indah mewah, itu kalau ada benalunya yang dipangkas adalah benalunya, bukan dipangkas pohonnya. Dan ilmu tasawuf, ilmu yang dari masa ke masa. Dan ilmu itu intinya ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati akan semakin rindu kepada Allah, rindu Rasulullah, berbuat baik kepada sesama menghilangkan rasa dengki, dendam, dan sebagainya. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan istilah masuk terekoh saja, bukan. Itu bagian kecil dari cara bertasawuf. Biarpun anda tidak masuk guru torekoh, tapi engkau menjaga hatimu untuk tidak menyakiti tetangga, menyakiti itu bertasawuf. Biarpun anda ngambil torekoh, la ilaha Allah seratus ribu kali, tapi menyakiti tetangga, tidak ada tasawufmu. Jadi tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Dan itu adalah ilmu agung dan mulia. Jika ada penyeleweng-penyeleweng tasawuf, orang atas nama syekh, guru tasawuf, tapi melanggar syariat, itu bukan tidak ada urusannya dengan dunia tasawuf. Tasawuf adalah dengan ciri negakkan syariat Nabi Muhammad. Dengan ciri khas lagi adalah membersihkan hati. Makom-makom yang tinggi, membersihkan hati itu dunia tasawuf. Sehingga dengan bersih hati di saat kaya lihat berguna hartanya untuk apa? Itu barangkali yang ditanyakan. Orang ahli tasawuf bukan orang harus fakir, tidak. Imam Malik kaya, banyak ulama-ulama kaya. Jadi banyak ulama-ulama kaya akan tapi dia lihat kekayaannya adalah tidak pernah merusak keimanannya. Tidak pernah nyantol di hatinya. Sebab yang namanya kekayaan itu pemberian dari Allah. Tidak semua yang diberikan Allah menjadi kita rusak. Jadi seorang sufi, seorang tasawuf akan selalu menjaga hatinya di dalam keadaan apapun. Kefakiran tidak merusak hatinya menjadi putus asa dan marah-marah kepada Allah tidak. Jadi dunia tasawuf adalah dunia kemuliaan. Awas hati-hati di akhir zaman ada orang yang memperangi dunia tasawuf. Memang banyak ada penjahat-penjahat tasawuf. Yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani ada orang yang mengaku tasawuf dan mereka adalah musuh tasawuf. Seorang sufi paling negakkan syariat. Kalau Anda mengenal Syekhut Torekoh yang membayar kepada orang untuk bertarekoh, Anda lihat kenal syariat atau tidak. Kalau ada pelanggan syariat, ketahuilah haram dilakukan, apalagi bangga dengan haraman, tidak pantas menjadi murid, apalagi menjadi guru Syekhut Torekoh. Itu saja ukuran kita. Anda bisa melihat tentang syekh-syekh yang pantas jadi guru Torekoh. Dari kitab terbar, misalnya Anda membaca mungkin yang punya kitab Tanbirul Qulub, kitab di akhir itu dibahas bagaimana seorang sifat-sifat seorang syekh Syekhut Torekoh. Menjadi guru Torekoh itu bukan berarti bapaknya meninggal lalu dia mewarisi. Ah, belum tentu. Kesolehannya, ketawaduannya, kemuliaan, kebaikannya harus ada. Ilmunya. Baik. Jadi sering Torekoh atau tasawuf dirusak oleh orang-orang yang pengen dimuliakan oleh manusia dengan atas nama Allah. Ngaku ketemu Nabi. Ngaku bisa kasyaf. Ngaku bisa, waduh macam-macam dusta-dusta-dusta lihat hanya pengen dimuliakan di masyarakat. Ya cium tangannya. Wah nih umatku banyak dan sebagainya. Hati-hati. Guru Torekah, lihat kata dokter Buti, di Syam, itu banyak guru-guru Torekoh. Yang menjadi murid pun tidak pantas. Itu di Syam. Kalau di sini, Allah Allah. Itu di Syam. Ada orang ngaku guru Torekoh, tidak ada ilmu agamanya, nggak ada ini ya. Ada makom-makom. Dan semoga Allah mengampuni. Kita juga pernah melihat suatu ketika. Ya. Ada sebuah kisah pakai gelang emas, kok ini aneh-aneh dan aneh-anehnya disengaja. Kalau dibilang, kenapa begitu? Oh, saya malain. Ya lain, ahli neraka itu. Kok enak melanggar Allah malah lain-lain begitu. Memangnya apa? Ilmunya Hidir. Siapa ente ngaku kayak Inyahid Sayyidina Hidir? Sayyidina Hidir ilmunya lain, Nabi Musa nggak paham. Sayyidina Hidir, waduh ya. <laughs> Jadi sudah waktu kita umat Nabi Muhammad kok bicara ilmunya Sayyidina Khidir alaihissalam. Bukan, ilmu Sayyidina Khidir bukan dibuat-buat, akan tapi tiba-tiba seseorang diberi Allah ilmu seperti Nabi Khidir. Bukan berpura-pura sampai ada. Ini pernah kejadian suatu ketika ada seorang datang ke Hadramut. Ke Hadramut. Itu dengan bahasa unik. Alhamdulillah saya tadi ketemu Imam Haddad, ketemu Imam ini. Jadi ketemu langsung, jadi dengan ziarah kubur itu ketemu semuanya. Ini merusak dunia tasawuf orang-orang besar wali-wali besar guru-guru kita pun tidak pernah ngomong duduk dengan Imam Haddad nongkrong dengan Imam Haddad bahkan ada yang mengatakan kalau ziarah kubur Nabi Muhammad saya langsung ngobrol dengan Rasulullah Allah <laughs> itu guru torekoh itu biar digedekan oleh umatnya itu ahli neraka itu itu yang merusak tasawuf jadi hati-hati jadi digedekan ketemu Rasulullah Habib Hasan Habib Hasan Asyatiri sangat marah jika orang dikit-dikit ketemu ngomong ketemu Rasul Kalaupun anda benar mimpi ketemu Rasulullah, itu kemuliaan untukmu antara engkau dengan Rasulullah. Enggak perlu diceritakan kepada tetangga. Apalagi kepada murid. Kalau ceritakan kepada tetangga, maksudnya paling urusan pinjam duit saja. Tapi kalau urusan dengan murid, pengen diagungkan oleh muridnya. Masuk kesombongan yang paling gede. Allah muridku, ini antara aku dengan ente pribadi. Ente pribadi muridnya seratus. Anak semalam ketemu Rasulullah. <laughs> Innalillahi wa inna ilaihi ini musibah guru-guru torekoh palsu ini itu yang merusak tasawuf seorang tasawuf paling takut kepada Allah kalau punya harta paling dermawan tasawuf pelit ahli torekoh pelit emang subhanallah jadi tasawuf adalah ada pun masalah perbincangan kajian ilmiah tentang tasawuf asalnya dari apa nggak penting masalah asal nggak penting dengan istilah Memang istilah tasawuf tidak pernah ada pada al dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak pernah ada, akan tapi maknanya ada. Dan tidak usah diganti dengan istilah tazkiyah atau tathir yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Tazkiyah benar ada dalam Al-Quran. Tathir ada dalam Al-Quran. Akan tapi kita tetap menggunakan istilah tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Sebab kalau kita katakan dirubah menjadi istilah tazkiyah, nanti ngira orang kalau tasawuf itu sah, salah. Ini musibah. Jadi tetap kita selama ini perhatikan, mempertahankan istilah tasawuf. Kalaupun Anda tambah dengan tazkiyah, tetap ada tambahan tasawuf. Karena istilah tasawuf sudah mengakar, Sehingga tidak ada guru hadis kecuali punya guru yang sufi. Coba kalau istilah tasawuf ditiadakan, diganti dengan istilah tazkiyah atau istilah tadhirun nufus, sehingga anak-anak kita, generasi kita tidak ngerti istilah tasawuf, Istilah yang ngerti tadhir nusuf, padahal maknanya sama. Ya, Roti sama apem. Kalau roti itu modern, kalau apem orang kampung. Gitu saja. Bahannya sama. <laughs> ya, lontong sama nasi, bahannya sama. Begitu. Itu orang aneh bedakan. Nah, kalau sudah istilah tasawuf ini sudah dilupakan, sehingga yang di masyarakat itu isalah dengan tazkiyah, tazkiyah, tazkiyah, tathir, tathir, giliran anak kita membaca sanat hadis, ternyata Imam Bukhari punya guru, apa Imam Ma'azzabidi punya guru seorang sufi, sufi, sufi, bid'ah, Nah, padahal nih, jadi istilah tasawuf memang, maka selama ini kami lebih mengakrabkan kembali istilah dunia tasawuf. Intinya adalah memberi la musyahadah fil mustalah. Istilah nggak penting. Hmm. Istilah nggak penting itu. Jadi istilah-istilah itu nggak penting. Istilah usul fikih, istilah nahwu, sorab nggak ada pada zaman Nabi, tapi semua pakai itu. Ya? Jadi itulah. Jadi tasawuf adalah dunia kemuliaan. Harus kita mengambil dunia tasawuf, ilmu membersihkan hati, tapi ingat guru yang benar Sebab memang kalau sudah urusan dunia-dunia begitu, lihat. Sebab seorang alim itu dengan seorang guru torekoh biarpun palsu, lebih banyak umatnya guru torekoh biarpun palsu. Ini di mana-mana. Dan guru torekoh palsu inilah akhirnya dunia tasawuf dijadikan bahan ejaan. Subhanallah, itu amanat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ini halah. Jadi tasawuf ada sebuah kemuliaan. Ada pun masalah kajian ilmiah dari apa asal tasawuf itu. Macam ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata suf. Suuf itu adalah uh, wal. Karena orang bertasawuf itu biasanya menghindari dari baju-baju yang lembut, pakai baju kasar, baju wal. Ada yang kata dari sofa, yasfu, sofaan, bersih. Karena orang tasawuf biasa membersihkan hatinya. Ada yang mengatakan yang ketika tasawuf dari kata sof, barisan. Karena ahli tasawuf ashabul uh, eh, ashabus sufah yang ashab yasaf karena orang tasawuf itu senang melakukan sholat di awal waktu sehingga dapat barisan paling depan sof ada mengatakan tasawuf dari kata uh, eh, sufah ashabus sufati karena orang yang pada waktu itu orang fakir yang mendekat kepada Nabi mewakafkan hidupnya untuk bersama Nabi yaitu ashabus sufah yang dibuatkan tempat khusus pada zaman Nabi kemudian dia rajin ibadah ada yang mengatakan ini ada yang mengatakan sof, apa so, uh, so, tasawuf itu dari kata sopos kalau bahasa Yunani bahasa Yunani artinya hikmah karena ahli tasawuf adalah ini hanya perbincangan kajian ilmiah akan tapi kita tidak perlu dengan itu semuanya jadi ini mana masalah-masalah itu terserah mau kau bilang anda bilang tasawuf dari kata sof yang penting maknanya ini loh apakah dari kata sofa anaknya ini atau kata sof atau sofa atau sopos itu itu tidak penting yang penting ini loh makna hakikat tasawuf dari masa ke masa dari zaman dahulu Imam Ghazali membaca tasawuf dan orang yang anti tasawuf itu ternyata gurunya membahas tentang tasawuf. Istilah tasawuf sendiri. Istilah tasawuf itu ada dari masa ke masa. Cuman akhir zaman lihat, ada fitnah asyariyah sesat. Tasawuf gak bener. Bahkan sampai ada sebuah buku, asyariyah dengan tasawuf itu satu, sama-sama sesat. Memang asyariyah sufi, asyariyah sufi. Tidak ada asyari kecuali sufi. Tidak ada sufi kecuali asyari. Kalau kami balik, memang itu orang mulia. Asyari selalu sufi. <laughs> Sufi asyari jadi kalau ada orang Asy'ari nggak sufi, palsu itu. Baik. Ini ini adalah dasarnya karena kebetulan yang bertanya tentang tasawuf. Lalu bagaimana kita bertasawuf? Bertasawuf itu adalah tidak harus orang meninggalkan dunia. Tidak harus orang meninggalkan kantornya. Kalau Anda jujur di kantor takut kepada Allah, Anda sufi. Anda di pasar menjaga mata, lihat. Biarpun di pasar sudah banyak orang nggak pakai baju misalnya. Anda masih menjaga dengan mata Anda. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Anda menyesali itu semua. Anda jujur dalam jual beli. Anda masuk dunia tasawuf. Anda kaya raya, duitnya kebanyakan. Tak taunya apa? Hati Anda tergerak untuk bantu si fulan, bantu masjid ini, bantu pondok ini. Biarpun kaya raya. Lihat, padahal sudah dijanjikan oleh Allah kalau Anda berikan 100, Allah akan beli 200 bahkan sampai lebih dari itu. Jadi ada orang kaya semakin kaya tapi dengan dunia tasawuf. Jadi penasaran dermawan. Itu adalah dibangun oleh tasawuf. Jadi tasawuf modern gimana? Anda boleh pakai mobil mewah. Akan tapi Mobil mewah bukan untuk memupuk kesombonganmu. Barangkali Anda niat, mungkin aku punya mobil mewah ini bisa untuk bantu si fulan kalau sakit. Masa kemana? Atau guru saya, atau ulama, atau menghormat ini, atau menghormati anak istriku. Ini eh, tidak apa, Mak. Orang mobilnya bagus. Ada ndak orang punya mobil nggak pernah dipakai? Mobilnya bagus, dilap terus, dicuci, diangetin, dilap, dikasih bungkus, naiknya pakai sepeda motor hujanan. Karena sayang dengan mobilnya. Yang bodoh bener nih, mobilnya mewah, bagus-bagus, tidak pernah di, dinaiki ini. Lah kalau sudah dengan dirinya pelit sama orang lain lebih pelit. Ada model begitu. Jadi jadi kita perlu bahwasanya berbuat baik kepada orang lain. Jadi masuk dunia tasawuf di era modern ini adalah Anda tidak harus menunggalkan dunia Anda. Memang ada istilah uzlah Uzlah itu adalah memang untuk jalan cepat sampai ke tujuan. Uzlah. Termasuk dunia pesantren adalah uzlah. Menginjaukan kita dari hirup, hirup, pikuk kehidupan adalah uzlah. Akan tapi wali uzlah dengan wali yang nggak pakai uzlah lebih hebat wali yang dipakai pakai uzlah. Kalau ada wali di pinggir di atas gunung sana dengan wali di tengah pasar, makomnya lebih gede yang di tengah pasar. Tantangannya gede. Kalau anda uzlah memang tidak mikir macam-macam karena tidak terlihat macam-macam. Tapi Anda di tengah kehidupan hiruk pikuk manusia ternyata masih jaga. Istighfarnya banyak, taubatnya banyak. Wah, ini wali besar. Jadi itu saja. Jadi dunia tasawuf Anda adalah Anda dengan Allah setiap saat. Sehingga makomnya adalah makom ihsan. ke mudallah kata Rohu. Seolah-olah engkau melihat Allah dimanapun Anda berada. Jika Anda lemah dalam makom ini, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Anda sadar saja kalau Allah melihatmu, itulah tasawuf. Anda mau jual beli? Sadar dilihat oleh Allah. Allah. Anda mau lakukan maksiatan, ya sadarkan dilihat oleh Allah. Baik, ini adalah masalah dunia tasawuf.